Selamat pagi Pak Jimmy. Pagi. Komentarnya Pak? Ya, pagi tujuh Memang harus mundur. Karena orang ini kita bisa lihat proyek nasional yang sangat krusial buat negara. Rupanya dia tidak tidak bisa fokus atau dia punya private interest dalam tanda petik. Bahkan dibalik itu dia sempat bicarain hal-hal yang tidak ada keperluannya untuk dia tanggapi misalnya yang baru-baru ini kejadian kalau saya lupa lurah atau camat yang ditunjuk oleh Ahok dan Pak Jokowi dan dia merasa perlu komentar terima kasih Selamat pagi Pak Tono Selamat pagi Mbak Dino Iya silakan komentar Anda Pak Tono Saya melihat dari lebih bijak lagi ya dari inspirasi Monitor radio boleh dikecilkan dulu Pak Tono supaya terdengar suara Anda begini, program IKTP ini tadinya belum ada, di Indonesia belum pernah Nah, sekarang ini baru dilaksanakan. Dan ini uh, penggagasnya itu akan eh, Partai Jadi kita melihatnya ini yang belum ada, kemudian diadakan dan belum sempurna, wajarlah. Pertama, yang kedua, yang menilai kinerja menteri itu presiden karena yang mengangkat presiden ini. Jadi terlalu jauh kalau sampai sekjen PDI menilai kinerja seorang menteri yang karena presiden ini kurang pas lah beri kesempatan dia untuk dipenangkan perkembangan itu dulu baru menilai kinerja kemudian terima kasih terima kasih Pak Tono Pak Bram pagi selamat pagi silahkan komentarnya Pak Nah, kalau saya kritik itu dan mungkin leksernya mungkin itu hak dari presidennya tapi yang jelas itu memang ada unsur-unsur politik yang akan dipergunakan di kemudian hari. Itu perlu diteliti kembali. Terima kasih. Terima kasih Pak Bram. Pak Hari pagi. Ya inilah menterinya yang ngomong sendiri kok kalau gagal dia akan mundur. Tapi kan di sini kan terkena daplek. Yang gagalnya itu di, di gak ngomong gagalnya apa bagaimana kalau disebut gagal. Saya ini sudah tahun lebih diambil foto diambil ini ini ini belum keluar sampai sekarang jadi bingung saya uh, di, uh, kalau mengharapkan presiden yang memundurkan berapa kalangan jadi ya itulah disinilah uh, eh, uh, kita sebagai orang Indonesia yang kepala sekali ya perasaannya terima kasih terima kasih Pak Bram Eh, Pak Hari ya 6339160 kami masih buka opini Anda Pak Budi selamat pagi ya pagi Bu eh, saya pikir memang harus mundur karena memang proyek IKTP itu gagal buktinya ya untuk daftar pemilih tetap untuk eh, pemilu Bu kan nggak bisa dipakai logikanya kan sebenarnya kalau itu berhasil Nah itu dipakai tuh data-data IKTP tadi Nah nanti sisa kurangnya tinggal ditambah gitu Ternyata malah sekarang ah, ada sekian puluh juta yang ah, data pemilih yang salah gitu Jadi proyek ini mubazir karena eh, mendagri sendiri tidak kompeten, tidak paham Dia hanya asal usul gitu dan memboroskan biaya. Itu ya memang layaknya mundur tuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi, Pak Arifin pagi. Ya, uh, bingung juga ya, proyek itu gede akhirnya nggak berfungsi juga ya. Kalau cuman kalau saya bilang kalau disuruh mundur langsung sama eh, dari Pak Cahyo rasanya kurang tepat ya. Harusnya simbol aja sama Presiden suruh mundur aja begitu. Karena zaman sekarang kan menteri itu ya nggak tahu lah kalau dulu waktu zaman kita sekolah kan menteri itu pembantu presiden kalau menterinya kerjanya nggak benar berarti kan berarti kabinetnya nggak benar presidennya nggak benar tapi kalau sekarang kalau dituntut menteri mundur ya saya kira salah mendingan bilang aja presidennya mundur aja sekalian menurut saya begitu makasih Iya baik Pak Arifin silakan komentarnya Pak Ali Mana ada sejarah di Indonesia pejabat tinggi sekelas menteri yang mau mundur kalau bisa mundur mah negara ini udah maju, pak. Saya baru pertama kali yang menge mengajukan mengundurkan diri yang saya baca di Kompas cuma dia direktur PLN nih. Karena anak buahnya terlibat banyak korupsi katanya dan kecewa dengan Kejaksaan Agung. Baru pertama kali, Pak. Selebihnya tuh nggak ada, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ali.